Mereka muha muhasab, mengoreksi, benarkah apa yang saya katakan tadi, salahkah apa yang saya katakan tadi. Saya sebutkan riwayat dari Abdul Muhim Rumahdi Mahdi dan juga riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya kita akan bahas Halaman 38 dulu. 38 dulu. Enggak, nanti kita baca semuanya, Pak. Cuma ini lebih didahulukan aja. Sudah ketemu? Baik. Lawabitu fil jarihi wal mu'addili. Kaidah, kaidah siapakah yang berhak untuk menjarah dan siapa-siapakah yang berhak untuk mentakdir jadi sifat-sifat orang yang menjarah itu apa sifat yang harus terpenuhi pada dirinya sebagaimana orang jadi hakim harus kuliah dulu ya kan harus SH dulu harus ini harus ini ya. begitu pula seseorang menjadi Orang yang suka menjarah atau mentadit itu dibutuhkan sifat yang dia harus miliki sehingga dia menempuh tingkatan ini. Para imam Nawawi rahimallahu taala berkata Imam Nawawi rahimallahu taala alal jarihi wajib bagi orang yang menjarah takwallahi bidzalika bertakwa kepada Allah di dalam bagi. Ingat, harus takwa. Apa dorongan Anda menjarah A? Apa dorongan Anda? Tanyakan diri Anda. Harus takwa kepada Allah. Harus takwa kepada Allah. Jangan saya menjarah si A, si B karena nafsu. Karena pernah saya disakiti, karena tersinggung. Ini bukan takwa ya yang menjadi yang menjadi pemicunya bukan takwa, tapi karena nafsu hawa nafsu. Yang kedua, watasabbutu harus tasabut teliti. Teliti, nggak sekedar kabar tek tek kabar jelek jeluk lagi Kabar demi kabar langsung hantam, hantam, hantam. Tanpa teliti dulu. Wal hazaru minat tasahuli. Dan berhati-hati dari menggampangkan menjarah seseorang yang selamat dari jarah. Seseorang yang selamat dari jarah. Kita jarah. Hati-hati. Berhati-hati Bermudah-mudahan di dalam penjara seseorang yang selamat dari jahat. Orang baik-baik bicara. Ya kan? Hati-hati ini, Berhati-hati. Au binafsin man lam yalhar nafsu atau meremehkan seseorang yang selayaknya tidak diremehkan. Jelas ini harus hati-hati. Harus hati-hati di sini. Kenapa harus berhati-hati dan meneliti terlebih dahulu? Sebab mafsadatan mafsadatan jar'i arimatun. Kerusakan dari cara yang Anda lontarkan tadi itu besar sekali cara. Mafsadanya, kerusakannya besar sekali itu. Kenapa besar? Maka satu kerusakannya. Fa inna ribatun itu bisa riba. Dan insya Allah kami akan sebutkan perbedaan antara riba dengan jarak itu apa. Soalnya antara riba dengan jihad, ya ini jihad ini menjarum orang ini jihad. Yang satu bilang riba, yang satu bilang jihad. Apa faedah di antara keduanya? Kita akan sampai insya Allah. Kalau dia ngawur, tidak didasari indah, nggak didasari takwa, angger nyeblek, blek, itu aja. Berarti nanti ini riba Hati-hati. Satu. Yang kedua, mubtilatun li ahadi, membatalkan hadis dia. Kalau dia punya ilmu, <coughs> batal ilmu-ilmunya. Ya tak? Kalau udah bahasa ilmunya nggak dipakai, nggak didengarkan, ya ada taklim pelincung pelincing, ya wis itu akibat jawaban. Nah, muskitatun li sunnatin nabi bisa menggugurkan sunnahnya nabi yang dia bawa. Dia mengatakan kalau Rasulullah nggak akan diterima. Nggak diterima. Karena apa? Karena sudah dicabut. Sudah. Jadi udah dikatakan riba membatalkan hadis yang dia bawa, sunnah yang dia bawa dan juga radatun li hukmin min Dia nanti akan menolak hukum dari hukum-hukum agama yang dia bawa. Jadi kalau seseorang yang jatuh ya sudah nggak bisa lagi diterima, nah udah dijarah apa yang terjadi pada dia? Ilmunya semuanya hilang, nggak dipakai. Walaupun dia mengatakan pola Rasulullah, telinganya disumpet sama telinga, sama tangannya, sumpat itu. Itu akibat daripada jahat. Maka mabtada jahat, kerusakan akibat dari jahat ini berbahaya, besar. Makanya dibutuhkan takwa biar tidak salah dibutuhkan penelitian terlebih dahulu biar tidak salah dan berhati-hati dari bermudah-mudahan dalam bagian yang semisal semisal seterusnya qala zahabi rahimahullah taala berkata Imam Zahabi rahimahullah al-kalamu firwa komentar terhadap rawi-rawi komentar kepada rawi-rawi yuhtaju dibutuhkan ila wara'in tamim so, dibutuhkan waro yang sempurna apa itu waro kehati hati-hatian waro sampai kewaraannya perkara-perkara yang tidak ada gunanya dia tinggalkan nanti warok sempurna ini jadikan awur warok warok nah bara'atin minal hawa harus lepas dari hawa nafsu lepas dari hawa nafsu wal maili ketondongan nah kalau ada ketondongan gak jalan pak menjarah orang kalau sudah ada ketondongan gak jalan gak boleh ini seorang yang menjarah harus lepas dari kecondongan wa khibratin kamilah, pengalaman yang sempurna. Duwe pengalaman apa ora? Pengalaman apa? Ngaji aja belum lulus. Maca Quran aja belum bisa. Kaidah belum ngerti. Pengalaman apa ini? Pengalaman yang sempurna otomatis didasari dengan ilmu dan sifat sebagai penjara semisal ini. Jelas? Nah, itu seharusnya seseorang yang sifat-sifat yang harus dimiliki bagi orang yang menjara atau mentadik berat sekali kan? Waroknya harus sempurna, lepas dari hawa nafsu, gak ada kecondongan, pengalaman yang sempurna, nggak punya pengalaman apa, nggak punya waro, nggak punya takwa, mau jarak dengan apa? Perasaan, gila wakola, kata, katanya dan katanya. Nah ini harus diperhatikan sih. Qala Zahabi rahimahullah berkata Imam Zahabi rahimahullah Al-kalamu fil rijal komentar terhadap rijal terhadap orang la yajuz itu nggak boleh Inilah kecuali bitamil ma'rifah sempurna pengetahuan tentangnya dan sempurna waraknya sempurna pengetahuan perhatikan ini di sini sempurna pengetahuannya pengetahuan apa yang kita miliki coba usul al-sunnah aja nggak ngerti apa yang menyebabkan dia keluar aja nggak ngerti. Ngertinya mek katanya. Terus gimana nanti? Pertanyaan yang harus kita perhatikan di sini. Apakah kita semuanya lepas dari hawa nafsu dan kecolongan? Nanti kita mentakdir Imam Zuhri balik contohnya, ya kan? Karena kecondongan, Oh, karena dia Masya Allah, kecondongan. Kalau karena kecondongan, berarti bukan karena kenyataan, dan karena ilmu, dan pengetahuan, dan pengalaman. Tapi karena kecondongan. Itu. Nah, seterusnya. Itu beberapa poin dan masih banyak poin-poin yang bisa antum sebutkan di situ. Kemudian seterusnya, halaman 40. Qala Syekhuna berkata Syekh Mukbil rahimahullah taala. Fala budda maka harus ayu iman, ahlus sunnah. Ahlus sunnah harus menegakkan ilmu jarah wa ta'i. Jadi ahlus sunnah kan harus menjarah, harus mentakdir. Tapi Wa manilladhi yaqumu bil jarhi wa ta'dil. Tapi siapakah yang berhak menegakkan ilmu ini siapa? Siapakah yang berhak menegakkan ilmu ini itu siapa? Kata Syekh, innahul alim. Syarat pertama, dia harus alim punya ilmu. Al-basir punya pengetahuan pengalaman dia yakhafullah yang dia takut kepada Allah. So, kalau orang ambil jeblak aja si fulan ini ini aduh mana takutnya kepada Allah. Kayak lisan, memang lidah ini nggak ada nggak ada tulangnya, gampang sekali. Harus orang-orang yang memiliki takut kepada Allah, punya ilmu, punya pengalaman. Walaihi sabul ahadin dan lil jazmat tadi. Kata Syekhuna, tidak semua orang tidak semua orang nah menampakkan dirinya untuk menjalan dan bertahan. Ingat ini, tidak semua orang tidak semua orang, kan di sini, tidak semua orang maju dalam bab ini. Itu perkataan Syekh Mubin ini. Anak tidak menambahi dan tidak mengurangi. Ini omongannya. Kalau antum mau bantah, bantahan. Kalau misalnya mobil untuk bantah aku, aku bantah aku. Paham? Karena ini omongan beliau. Perhatikan, siapa yang berhak memegang jawatan itu siapa? Al-alim, al-basir, alladhi yaqafullah, ya semua orang masuk dalam bagi Terusnya. Kemudian beliau berkata lagi. Ya, berkata lagi. Ketika beliau menjelaskan syarat-syarat orang yang menjawab satu, ayakuna ladai harus ada pada dia takut sama Allah. Harus punya takut sama Allah. Gimana punya takut? Tong talim seminggu sekali saja. Takutnya di atas ilmu, membaca surga dan neraka, membaca ini dan itu supaya dia takut kepada Allah. Wa muraqabatullah, merasa diawasi. Merasa diawasi oleh Allah. Apa yang dia katakan terkait dengan hak saudaranya, terkait dengan kehormatan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai ya'lam andanya dia mengetahui anna ma yarjilu min qaulin apa yang dia lapatkan pasti dicatat oleh malaikat waktu itu nanti. Wa annahu mas'ulun an kalam dan bahwa bahwasanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang dia katakan. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Nah, setelah itu lihat. Summa yunazzilu nasa manazilahum. Kemudian dia menempatkan manusia pada tempatnya. Bisa kita menempatkan manusia pada tempatnya? Orang ini sururi, orang ini hizbi, orang ini gak sururi. Dengan apa kita menempatkan seseorang itu pada tempatnya? Dengan apa? Dengan ilmu kan? Mana mana ilmu antum? Mana ilmu kita? Ini berat ini menempatkan manusia pada tempatnya. Bisa kita menempatkan orang pada tempatnya. Kalau enggak pada tempatnya, seorang petani disuruh nyuntik orang. Ya aja kabeh, Pak. Disuruh nyuntik petani, suruh nyuntik dari dokter. Enggak bisa menempatkan pada tempatnya enggak punya ilmu. Nah, lihat lagi. Fala yujarrahu syakhsyu tidak boleh atau balayu jarihus syakson. Dia tidak boleh menjarah seseorang. Bima layak sahiku. Dengan sesuatu yang tidak layak bagi dia berjarah. Gak layak. Gak punya keberhakan untuk bicara. Gak boleh. Walakin akan tetapi. Bihasabi sesuai apa-apa yang layak menunjukkan bahwasanya jar ini diberikan kepada orang yang layak. Layak nggak? Dan dia harus bisa. Oh ini layak, oh ini enggak layak. Dia harus punya ilmunya untuk menempatkan jarak ini kepada orang-orang yang layak. Gimana dia tahu layak kalau dia nggak ngerti ilmu kaidahnya? Terus pokoknya jari ini, pokoknya jari ini, Ustaz Juri, pokoknya jari ini kalau itu mutadik, jari lah. Ilmu kok jari Ilmu kok jari Ilmu jari lah dong karo wong NU. Kemudian seterusnya. Ada poin yang harus ada ulukan lagi supaya ini selesai pembahasannya. Halaman 58. dari sifat yang kami sebutkan tadi, dari sifat yang kami sebutkan tadi, maka akan timbul pertanyaan. Berarti Ustaz, siapa yang berhak untuk menegakkan bab ini siapa? Ya tak? Siapa kalau begitu? Siapa kalau begitu? Dibaca halaman 58. Qala Syekh Muhammad Al-Imam Berkata Syekh Muhammad Al-Imam di atas. Bal maraddu Bahkan tempat kembalinya ini ilmu. Tempat kembalinya ini ilmu. Ila rasikhina. Kepada orang-orang yang rasikh. Yang kokoh ilmunya. Fi ilmi syariah. Terhadap ilmu saya Yang kokoh. Tidak sekedar punya ilmu. Tapi kokoh ilmunya Kira-kira apa dari pak ilun? Kok nyetrum ini? Hah? Apa? Nyetrum. Ya. Kira-kira siapa yang berat? Kita punya berat enggak? Ini yang ngomong bukan anak sub imam, Syekh Muhammad al Imam. Tempat ilmu ini, tempat bidang ini dikembalikan kepada orang-orang yang kokoh ilmunya. Pokok ilmunya apa kita? Coba tanyain kita-kita ini. Hah? Satu tambah satu berapa? Dua kan? Gampang tambah satu dua. Berarti ini butuh ilmu, butuh ilmu syariat, butuh takwa, butuh kaidah. Berharga kita ini. Kalau antum berhak, masya Allah. Tapi Indonesia ini banyak sekali ulama cerewet tadi, masya Allah. Pusat ya, pusat. Kenapa kau dikembalikan kepada mereka? Li'annahum karena mereka mereka yang ngerti orang ini berhak atau tidak berhak. Orang ini berhak atau tidak berhak, mereka yang ngerti. Ngerti mereka. Apakah memang masalahnya dijar atau tidak? Mereka ngerti. Jelas? Nah, Beliau mengatakan lagi dan ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau membaca Syekh Yahya beliau mengatakan ini: Anna taliba ilmi bahwasanya penuntut ilmu itu gak berhak. Gak berhak menjarah dan mengkaji. Akan tetapi mereka hanya menukilkan omongannya ulama, menukilkan perkataan para ulama. Itu beliau yang ngomong di Fauzan di sebuah kasus ketika ditanya, bagaimana siapakah yang berhak untuk menjarah? Qal al-alim yang punya ini. Huwa Ketika itu orang lain satu ilmu bukan penuntut ilmu. Lihatlah karena penuntut ilmu itu justru yusin atau memarisli, membuat kerusakan lebih banyak daripada memperbaiki. Jelas? Syekh Muhammad Al-Imam berbicara lagi. Saya nasihatkan para penuntut ilmu tidak masuk dalam bidang ini. Tugas antum wahai penuntut ilmu adalah belajar. Tugas antum wahai penuntut ilmu belajar. Kembalikan ini ilmu ini bab kepada para ulama. Mampu? Jelas. Anak akan ingatkan lagi di sini. Jangan dipahami dengan bahasa saya dan bahasa ulama itu berarti nggak ada yang namanya nasihat al amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar ada beda dua masalah ini kalau antum nasihati nasihati kalau antum membantah ini mungkar omongkan itu mungkar tapi hukum dia hizbi sururi ini gini ini gini itu bukan hak anda antum talibul ini Tuhan punya apa? Gak punya sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Tapi antum bisa menasihati, bisa mengingkari, bisa berdakwah. Ini salah, ini mungkar, bisa. Tapi hukum, hukum berbeda. Ini nanti aku di, dijadikan tabis. Oh ngaji si A, si B ku ngaji Gak ada yang namanya ingkarun mungkar. Nah, mungkar tetap mungkar. Salah tetap salah. Kita nggak mau talawin, nggak zak Salah tetap salah. Gak ada yang namanya salah jadi benar. Salah adalah salah, benar adalah benar. Dakwah, ilmu adalah mungkar. Dakwah, nasihat, menjelaskan hak, membantah yang batil jelas, tapi menghukumi bab sendiri, menghukumi bab sendiri. Jelas? antum ini ya? Mbak ya? Guna orang paham, Pak. Semua orang paham su repot kabeh engko. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Dan ini poin-poin mohon diperhatikan. Saya tidak uh, kecuali hanya menukilkan pembahasan mereka. Dan ini kita harus berupaya. Poin yang anak sebutkan tadi, Pak ya, supaya kita menjadi salafi kita harus mudeng kita itu salafi di atas apa ayo di atas apa yuk nah kita salafi di atas apa di atas karena kita sama Ustaz kita menurut langsung salafi orang Enggak. Enggak. Apakah kita di atas salafi karena satu sama Khalid Berani? Enggak. Bukan. Salafi ya prinsip prinsip prinsip prinsip ya prinsip ini diambil dari Quran dan Sunnah dan diyakini oleh al Sunnah wal Jamaah. Antum ini. Paham kan? Wis. Jangan kita kayak orang-orang Jahmiyah. Allah itu punya nama, tapi gak diberi Ya kita, kita itu mek namai salafi. Tapi nggak berisi sifat salafi ku opo. Nah, itu loh Pak Kum. Nah, jadi kita jangan begitu dong. Mek nama tok kamu opo nama. Tapi sifat ya, kita nggak punya, dan kita nggak pegangi, dan kita tidak meyakininya. Kita mana opo itu prinsip alusun alusun, bu berarti. Berarti mek nama doang berarti kita ini. Tanggung pun nama. Makanya di sini kita harus belajar. Belajar. Jadi bukan sama si A dan si B antar salafi. Kalau nggak sama si A dan B, anda nggak salafi. Apa ini? Bukan itu prinsip yang harus kita pelajari. Jelas? Dan dengannya kita nggak akan blok sana sini. Kita salafi di atas ilmu di atas prinsip yang telah dijelaskan oleh ulama al-sunnah wal jamaah. Jelas? Baik, sampai di sini insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.